Ketika saya datang sebulan sekali mengajarkan sedikit ya, ilmu. Maka saya pilih yang paling penting yaitu akidah. Al-Usatiyah, usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah Padahal masih sekian banyak ilmu-ilmu yang harusnya kalian belajar. Bukan cuma kitab yang kita baca. Salat kalian, puasa, hukum-hukum muamalah, hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, sekian banyak urusan-urusan fikih wajib kalian pelajari karena kalian melaksanakannya. Artinya, ketika kalian berbuat sesuatu harus tahu ilmunya. Apakah kalian tidak berdagang? Berdagang. Apakah sudah tahu ilmunya? Sebagian besar belum. Apakah kalian pernah sewa menyewa? Apakah tahu hukum fikihnya? Apakah kalian pernah bermuamalah ini dan itu? Apakah kalian sudah tahu ilmunya? Sehingga jangan dikira kita ini sudah masya Allah sudah seorang salafi jid, salafi murni yang alim bisalafiyah belum masih jauh baru mengerti sedikit prinsip-prinsip dasarnya saja itu pun kalau ingat semua yang mereka yang kita pelajari kemarin. Mungkin sebagian besar lupa. Karena nggak ada ulangannya. Hah? Apa perlu dikasih ulangan? Ujian. Nah, di beberapa markas-markas ahlu sunnah yang dites bukan hanya santri. Semua jamaah pengajian dites. Supaya apa yang sudah diketahui tidak hilang lagi. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua. Tentunya saya termasuk di dalamnya. Untuk kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan terus tamak dalam talabul ilmu. Tamak artinya tetap merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang dalam talabul ilmu. Dalam dunia tidak kita dianjurkan untuk tamak. Dalam dunia kita dianjurkan untuk qanaah. Karena merasa cukup dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah. Tidak diajarkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk tamak. Tetapi dalam talabul ilm. Diajarkan untuk berkata, Rabbi zidni ilman. Kurang terus, ditambah lagi. Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Dikasih lagi, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Apakah pernah Diajarkan berkata, ya Allah aku sudah cukup ilmunya. Ada? Sampai mati doanya nggak berubah. Tetap doanya Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Tambah ya aku ilmu. Sehingga ikhwan ibn Allah Setelah wasiat untuk kita sama-sama bertakwa pada Allah, takut pada Allah. Maka usiku bid-tama' fi al Hendaklah kita tamak dalam talabul ilmu. Selalu merasa kurang. Selalu meminta pada Allah Rabbi zidni ilman. Dan selalu ingin untuk menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Kalau ada waktunya, kalau ada tenaganya, kalau Allah kasih taufik, ingin rasanya kita sama-sama belajar mengkaji semuanya. Bukan hanya usul sunnah dan akidah. Kita pelajari fiqihnya, kita pelajari muamalah, kita pelajari hadis, kita pelajari semuanya. Tapi hendaklah kita berbagi tugas. Di samping kajian tiap bulan ada kajian tiap pekan. Di samping kajian tiap pekan ada kajian tiap maghrib. Yang tentunya diisi oleh siapa yang mampu di antara kalian. Harus diramaikan masjid ini dengan talabul ilmu dan harus dimakmurkan dengan talabul ilm. Jangan sampai menyia-nyiakan sebuah masjid. Dibangun dengan biaya kaum muslimin, dibangun dengan sedekah, dengan harta dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disia-siakan. Ada kok kajian sebulan sekali. Sebulan sekali. Santri ada berapa orang di sini? Ada Ustaz enam orang. Masya Allah. Banyak sekali. Anak kalian 30 atau 40 orang ini sudah 40 harusnya. Pada kemana? Anak-anak kalian. Oh nggak percaya? Kami masih belum anu, masih belum percaya dengan begitu. Kalau memang ada kekurangan, kita bicarakan. Apa yang diperlukan? Tidak mungkin akan kita ketahui apa saja yang diperlukan. Gak mungkin kita akan mengetahui apa saja yang harus kita langkah. Kecuali kalau kita istimewa rapat, kumpul, diskusi. Tukar pikiran. Usikum bit ta'awun. Aku wasiatkan antum semuanya untuk ta'awun bantu membantu, tolong menolong dalam menegakkan dakwah ini. Karena kita semua memiliki kehendak yang sama. Ingin mendidik anak-anak kita semua menjadi seorang talib ilm, seorang yang alim wa amil, berilmu dan beramal. Beriman, bertakwa, berilmu, beramal. Apa ada yang beda? Oh saya ingin anak saya menjadi pedagang yang kaya. Ada yang seperti itu barangkali. saya Semua kita memiliki prinsip yang sama. Untuk urusan dunianya kalau mereka diberi oleh Allah, dibukakan oleh Allah dunianya alhamdulillah. Kalau tidak pun kita doakan benar menjadi orang yang sabar. Tetapi inti utamanya adalah al-ilmu wal amal. Agar mereka mendoakan kita yaumul qiyamah. Dan kita sudah di hari kiamat mendapatkan sekian banyak yang kita tidak ketahui dari mana ini? Dari doa anakmu. Yang saleh. Dari doa anak-anak kita. Walaupun kita telah wafat. In qata amaluhu. Ternyata masih ada waladun saleh. Yang yad'u lahu. Waladun mu'min. Sunni salafi. Yang yad'u lahu. Wa ya'mal lillah. mukhlishan Yang terus mengamalkan nasihat antum semua nasihat orang tuanya sehingga jariah mengalir pahalanya terus menerus. Itu kita harapkan. Maka alhamdulillah antum ada ikhwah dari Majalengka, ada dari cikicin ada dari Talaga, ada dari sekitar sini, bahwa dakwah ini milik kita semua. Dakwah ini milik kita bersama. Harus kita tegakkan bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah, tolong menolonglah dalam masalah ketakwaan, dalam masalah kebaikan. Adapun masalah ismi wal udwan kata Allah wala ta'awanu. Jangan kalian tolong menolong dalam jangan bantu membantu dalam masalah permusuhan. Dosa. Jangan. Anu kamu dengar gak si fulan itu ternyata begini begini begini memupuk kebencian, memupuk permusuhan. Jangan dibantu. Apa ditentang. Kamu jangan seperti itu. Ini riba. Dia ikhwan kita. Dia ahli sunnah. Kalau memang ada kesalahan dari dia, nasihati dia. Nggak perlu ceritakan kemana-mana. Wala ta'awanu lal isim wal udwan. Kita kan cikici, bukan majalengka. yang macam majalengka? Jangan didukung. Atau majalengkanya mengatakan, itu kan talaka. Kita jangan ngurus urusin mereka. Jangan didukung. Kalian semua ahlus sunnah. Kalian semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Tidak beda juga dengan ikhwah yang ada di Cirebon. Tidak beda juga dengan ikhwah yang ada di Bandung. Kalau perlu kerjasama dengan mereka, kerjasama. Bantu membantu, tolong menolong. Untuk tegaknya dakwah ahli sunnah. Di mana saja. Maka Alhamdulillah kalau ternyata terwujud TK Ahlus Sunnah yang bagus, berkualitas, jijik kita dukung, Alhamdulillah. Kalau di sini kemudian terwujud pondok santren. Alhamdulillah. Ibtidaiyah misalnya. Alhamdulillah. Kalau terwujud di telaga, yang lain lagi. Alhamdulillah. Kita senang. Sehingga apa yang kita bisa, kita andili dalamnya. Saya bantu ini. Saya bantu itu. Saya akan hadir insya Allah. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa, selagi saya punya tenaga. Saya akan datang. Sehingga terwujud. Di beberapa pondok pesantren, sangat indah. Ya. Dan kita iri dan itu barakallahu fikum iri yang boleh. Iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Masjid, pondok, kemudian perumahan ikhwah. Ternyata pondok pesantren ini yang ngurus bukan hanya pengurusnya dan pengajarnya. Seluruh bapak-bapak yang ada di kampung tersebut, ahlu sunnah, ikut membantu. Jadi kalau pagi mentasmi, mentasmi itu ngetes anak hafalan, karena jumlahnya banyak, itu bukan hanya guru-gurunya. Guru-gurunya sebatas itu kurang jumlahnya. Tapi mereka-mereka jamaah sholat subuhnya, semuanya mentasmi santri-santri. Bukan guru, bukan pengajar. Hanya ngetes saja, benar atau tidak hafalannya. Masya Allah. Digaji, buru-buru digaji. Oh, dia bukan pengajar, bukan guru, bukan pengurus. Cuma karena dia tinggal di kampung situ. Salafi yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Oh, Masya Allah. Ya, mah. Hanya saja Cirebon, pondoknya bukan di tengah-tengah perkampungan Salafi. Itu masalahnya. Sehingga kita sedih. Ya terpaksa harus kita sendiri. Tapi mereka, karena ada perkampungan di sekitarnya. Saya doakan. ini juga nantinya akan jadi perkampungan ahli sunnah. Insya Allah. Artinya memungkinkan apa yang dikerjakan di pondok tersebut yang kita ceritakan tadi bisa terjadi di sini. Siapa yang tinggal di sini, dekat di sini atau sekitar sini, datang sholat subuh, saya bantu. Apa tugas saya? Sebelum saya berangkat ke kantor, misalnya kalau dia ternyata orang urusan yang punya kegiatan dunia. Subuh sampai jam 6 selesai. Setengah tujuh pulang. Siap-siap jam 8 berangkat. Urusan dunia ya. Sore tawarkan lagi. Saya bisa insya Allah Pak Al-Asr. Apa tugas saya? Ini buat anak-anak kita sendiri. Alhamdulillah, ini namanya ta'awun. Ta'awunu alal birri wa taqwa. Jangan ta'awun alal ismi wal udwan. Harus ada di tengah celah kita ini saling percaya. Saling husnubwan. Harus ada di tengah-tengah kita ini perasaan bahwa kita ini satu tubuh. Al-mu'min lil mu'min kata Nabi kalbunya. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya kalbunya seperti bangunan. Yajuddu ba'duhu ba'duhu ba'da. Saling menopang yang satu dengan yang lainnya. Seperti bangunan. Yang ini menopang yang itu, yang itu menopang yang ini, yang ini menopang yang ini. Tidak mungkin akan bisa bersendirian. Bisa. Dan nggak bisa acu acuhan saja. Anaknya dilempar ke pondok pesantren, dia nggak mau tahu. Nggak bisa tetap pos pondok pesantren akan telepon kepada orang tuanya. Anak bapak begini dan begitu, mohon bantuannya. Barangkali dia punya problem di rumahnya sehingga dia ngelamun terus di pondok. Selalu harus ada hubungan, ta'awun. Tidak bisa seperti membuang anak begitu. Pokoknya apa kata kalian. Nggak bisa juga sebaliknya. Saya nggak percaya pada kalian ini anak kita. Mari kita membangun sebuah sistem pendidikan yang terbaik, yang paling bagus, yang menghasilkan tulabu ilmin, sadiqin, mukminin, ahli sunnah wal jamaah, yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Mari kita bantu membantu, tolong menolong. Sehingga apa yang kita bangun dari masjid-masjid kita ini anfa lebih bermanfaat. Jangan sampai menjadi masjid yang terbuang di tengah hutan. Sepi, tidak ada orang. Sayang. Sayang. bedirkan perkara dunia saja. Makanan dan minuman dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin. Dikatakan ikhwana syaitin. Apalagi yang disia-siakan bukan masalah dunia, yang disia-siakan adalah masjid. Lahan, tanah kosong yang semuanya sudah diwakafkan untuk Allah swt sebagai pondok. Terus dibiarkan begitu saja. Sayang sekali. Tolong Saya minta bantuan. Untuk kita bersama-sama. Sama-sama memperhatikan perkara ini. Karena ini milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama, dan ini merupakan kewajiban yang dipikul oleh kita bersama. Mau kita pasrah-pasrahan, oh ini tanggung jawabnya Ustaz, begitu. Tidak bisa. Ustaz manusia nggak akan mampu sendirian. Dan kalian sudah tahu semua manusia makhluk sosial. Nggak bisa jalan sendiri. Karena tidak bisa jalan sendiri. Selalu disebutkan dalam Al-Quran. Setelah beriman dan beramal saleh. Alladzina amanu wa amilu saleh. Apa kelanjutannya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya merugi. Illa alladzina amanu wa amilu salihat. Semuanya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Titik sampai di situ. Beriman dan beramal soleh, ini modal utama. Tetapi dia nggak bisa berjalan sendirian. Sehingga lanjutannya, watawasau bil haki, watawasau bil sabri. Hendaklah mereka saling menasehati dengan ketakwaan, saling menasehati dengan kesabaran. Di ayat lain dikatakan watawasau bil marhamah, saling mewasiatkan dengan rahmat dan kasih sayang. Harus ada seperti itu. Apakah ada manusia yang maksum? Oh karena dia ustadz nggak pernah salah. Apakah karena dia seorang alim, kemudian dia dalam keadaan bisa sendirian? Tidak bisa. Makanya selalu, selalu, selalu. Setiap ada orang yang memuji, saya hanya karena pondok pesantren, saya tentang habis. Emang itu usaha saya? Sama sekali tidak. Saya bisa apa? Tangan saya cuma dua. Kemampuan saya sangat lemah. Ilmu saya sedikit. Tidak bisa. Kalau bukan karena kerjasama ikhwah yang ada di sana para asatidah, para pengurus, yang nggak akan terwujud. Demikian pula antum di Majalengka ini kalau bukan kerjasama kalian semua bantu membantu nggak akan bisa. Walaupun diletakkan di sini satu alim, kalau perlu ulama didudukan di sini, Nggak dibantu? Nggak bisa. Barakallahu fikum. Pasti akan ada yang mengurusi ininya, mengurusi itunya, memperhatikan ini, memperhatikan itunya. Harus. Apakah gurunya tadi, ulama yang diletakkan di sini suruh ngurusi makannya santri? Suruh mempersiapkannya? Atau suruh masak sendiri? Bagikan pada santri? Ya enggak. Mesti akan ada orang di bagian dapur Mesti akan ada orang di bagian masalah makan, ada bagian masalah itu. Selalu. Tetap dibutuhkan yang seperti itu. Sehingga azakumullah. Kepengurusan yang tertulis. Alhamdulillah, Itu sudah tertulis, berarti sudah disepakati dalam rapat kalian. Maka itu tanggung jawab dan amanah. Tanggung jawab dan amanah yang tidak tercatat pun kalian itu adalah satu kesatuan. Tidak terpisah-pisah. Artinya semua kalian adalah pengurus pondok pesantren. Semua kalian adalah pemikul dakwah ahlus sunnah di sekitar Majalengka, Talaga, dan Cikiji. Kalian semua adalah orang-orang pengampu Dakwah tauhid di sini, dakwah sunnah di sini. Buletinnya, kalau perlu majalahnya, kajiannya, kajian rutinnya, kajian tiap harinya, kajian bulanannya, daurahnya, pondok pesantrennya, pendidikan-pendidikan TK atau SD-nya, semua kalian. Mudah-mudahan dipaham apa yang saya maksud. Agar betul-betul masjid ini makmur. Apa kata Allah tentang makmurnya masjid? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kalian semua mukminin. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan memakmurkan masjid? Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid-masjid kita sendiri? Masjid-masjid ahlu sunnah. Maka dengan ini, innama ya'muru masjid Allah yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah SWT. Adapun munafikin mereka tidak kita harapkan. Adapun mereka-mereka yang bohirnya mukmin tapi hatinya nifak, memang kita tidak harapkan. Mereka itu qamu ila salati qamu kusala. Kalau bangun untuk sholat, bangun dalam keadaan malas. Yuraunan nas, hanya ria ingin dipuji. Ditambah lagi sifat mereka, ya yabkhalun. Mereka bakhil. Tidak ingin membantu dengan apapun yang dia punya. Tetapi antum semua mukminun, kita semua insya Allah adalah orang-orang beriman. Bukan munafik. Harusnya kitalah yang meramaikan masjid ini. Masjid dibangun oleh kita sendiri. Sebagai wakaf lillah. Sebagai wakaf untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengamalkan. Segera. Dirapatkan. Dibentuk. Direncanakan. Dibicarakan. Dan setiap ada undangan hadir. Undangan rapat. Apa yang perlu saya bantu? Siap. Datangnya dalam keadaan siap saya ingin bantu. Ketika didapatkan ternyata butuh ini, insya Allah apa yang saya bisa saya, saya bantu. Tenaga saya ataupun apa yang saya punya. Ini khudilin azakumullah. Kalau ini terbentuk, insya Allah yang akan merasakan manisnya kita sendiri. Yang akan merasakan manisnya kita sendiri. Apakah ajilan atau ajilan? Apakah ajil atau ajil. Ajil dengan hamzah artinya nanti. Ajil artinya segera di dunia. Kita akan merasakan. Apa yang Allah berikan sebagai hasil di dunia atau di akhirat. Ajil atau ajil. Kita melihat hasilnya di dunia Anak-anak kita menjadi Masya Allah Alim, amil, sunni, salafi seorang yang berakhlak mulia, beradab, hafizul Quran, mengimami masjid-masjid kaum muslimin, mengajarkan ilmu, masya Allah, nikmah, azimah, qurratu ain, qurratu ain, dan itu barakallahu fiikum harapan kita ketika kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami keluarga kami, anak-anak kami sebagai kurta ayun. Penentram jiwa. Dan tentunya seorang mukmin, seorang ahlu sunnah akan tentram jiwanya, akan bahagia ketika melihat istri dan anak-anaknya salihin salihat, mukminin mukminat, hafazatul Quran, da'inya ila Quran. Masya Allah hafid Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, senang kita. Itu baru dunia, ajil. Belum lagi ajil yang ditunda oleh Allah nanti yawmul qiyamah. Kita akan melihat pahalanya bukan satu, bukan dua, tapi mengalir. Kenapa mengalir? Karena ini ilmu yuntafa'u bih. Ketika sebuah ilmu yuntafa' di masjid diajarkan, dan menjadi murid-murid yang salihin, mukminin, berilmu dan mereka yang mengajarkan lagi kepada murid-muridnya siapa yang mendapatkan pahala? Semuanya. Yang mengajarnya, yang mempersiapkan fasilitasnya, yang mempersiapkan mikrofonnya, yang memperbaiki teknisinya juga, yang memberikan makan, yang membantunya, yang menjamin santri-santrinya, yang memberikan dananya semuanya ikut andil mendapatkan pahala yang ternyata mengalir. Ternyata santri tadi menjadi seorang alim yang mengajarkan pada orang lain selama ilmu tadi yuntafa. Semua yang membantu, semua yang mendukung, maka dia akan mendapatkannya. Yang menyebarkannya, yang mengumumkannya, yang ngetiknya, yang menyebarkannya dalam buletin-buletin ikut mendapatkan. Apa kata Nabi SAW? Mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengajarkan atau menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya. Eh, hadir. Itu kan maknanya menyebarkan buletin dengan pengumuman tadi. Maknanya kan, ayo hadir, kajian, masuklah. Kita akan ajari kalian begini-begini. Maka mereka yang datang dengan petunjukmu. mandala ala khairin ini, Siapa menunjukkan pada kebaikan dia seperti pelakunya. Pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tapi jangan seperti calo. Calo bus. Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Semua naik ke bus, bus berangkat ke Jakarta, dia tetap di terminal. Itu calo nggak ikut ke Jakarta. Maka kalau kita menyatakan ayo masuk masuk, masuk ini eh, bikin mumuan segala macam kamu aktif sebagai pengurus, tapi ketika ngaji nggak ikut. Saya sibuk nulis ini, saya sibuk nulis ini. Kayak calo namanya. Ngajak orang untuk ngaji, dia nggak ngaji. Ngajak orang ke Jakarta, Jakarta, Jakarta, ke Jakarta. Semua berangkat ke Jakarta, dia tetap di terminal. Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Semua berangkat ke Bandung, dia tetap di terminal. Maka jangan sampai kita tidak menginginkan yang kayak gitu. Tetap walaupun kalian panitia bantu membantu, dukung mendukung, pengurus semuanya sibuk dengan tugasnya masing-masing, tapi ketika ngaji tetap ikut duduk hadir. Kalau perlu bersama santri ikut duduk. Sebagai mustami, yastafidul ilmu. Yastafid mengambil faedah dari ilmu yang diajarkan. Karena ini bukan hanya makanan santri. Ilmu ini bukan hanya untuk santri, tapi untuk kita semuanya. Kita sebagai pegawai, kita sebagai pedagang, kita sebagai apapun, kita butuh ilmu agama. Karena ilmu agama untuk seluruh kaum muslimi. Nah, mudah-mudahan dipaham apa yang saya sampaikan. Yang saya inginkan. berantung semuanya. Ayuhal ikhwah. Ahlas sunnah wal jamaah salafiyun. Hendaklah kalian saling ta'awun, saling bantu-membantu untuk tegaknya dakwah dan taklim, saling bantu-membantu untuk memakmurkan masjid, dan harus tetap semangat talabul ilm. Dan hendaklah kita merasa masing-masing bahwa dakwah ini milik kita semua. Sehingga kita ingin andil dengan apa yang kita bisa. Ini barakallahu fikum Mudah-mudahan yang demikian atau semangat yang demikian akan mendorong kita untuk semakin bertawab dan semakin semangat menegakkan dakwah ini. Dan semoga Allah kasih taufik, semoga Allah kasih kemudahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada kita dan anak-anak kita anak-anak yang menjadi qurrata ayun menjadi penentram jiwa orang tuanya, menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya dan menjadi pahala di akhirat nanti yang jariah dan menjadi mereka orang-orang yang yad'u li abawaih yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Wassalamu'alaikum sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.